Ya amanu. 107,8 FM Radio Suara Taufik Ambon. Insyaallah sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar antum. Yuslih bersama asatizah ahlus sunnah wal jamaah. Siapkan diri antum dan jangan lupa mencatat wa sehingga dapat bermanfaat. Demikian informasi kami sampaikan. Dari studio kami ucapkan selamat menyimak. Kitab Allah kaum muslimin dan muslimat wa khairul alaihi wasallam masih bersama kami wa syarrul umuri muhdatsatuha 107 kulla muhdatsatin bid'ah Radio Kulla lagi Allah wa Islam ilmiah dari Ikhwani wa akhwati cengkeh Ambon kami ucapkan selamat Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berkumpul kaum muslimin yang dirahmati pada sore hari ini sesaat lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala Ustaz Usamah Mahri Hafizahullah untuk bisa selamat mendengarkan az-zikra al-mau'izah mendengarkan nasihat dan peringatan-peringatan dari kitabuna dari kitab Rabbuna Jalla wa Ala dan dari sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani bidin rahimakumullah. Masih berkaitan dengan tema yang ya dibawakan oleh Ustaz Muhammad Afifuddin. Hafizahullah taala. Mari kita pada sore hari ini Ya kita memetik faidah yang agung dari wasiat baginda Rasul alaihi salatu wasalam sebelum beliau meninggal dan tiga wasiat ter yang terkandung dalam hadis tersebut termasuk merupakan pokok-pokok dasar dakwah Nabi alaihi salatu wasalam ya termasuk dari pokok-pokok dasar dakwah salafiyah يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم حديث أبي نجيب الله ورسوله بن سارية رضي الله عنه أما بعد لما ما تكن بواسانيا وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة محمد صلى الله عليه وسلم وجلت منها القلوب وشر الأمور وذرفت منها العيون فقلنا كل يا رسول الله محدثة بدعة كأنها وكل موعظة بدعة مودع ضلالة وكل فأوصنا ضلالة في النار أيها الحبيب Sahabat Abu Najih جمع صلاة مغرب Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepada kita bahwasanya suatu hari Marilah kita Nabi alaihi salatu wasalam sebelum beliau puji dan meninggal puji syukur kita kepada Allah Subhanahu memberikan wa taala nasihat yang luar biasa karena perkara yang betul-betul dicintai oleh menyentuh Allah hati-hati Subhanahu wa kita taala sampai hati kita betul-betul merasa -betul takut kepada Allah dan sampai air mata kita mengalir dan orang-orang yang bersyukur seolah-olah sebagaimana ini merupakan nasihat seorang yang betul-betul berpisah dengan para sahabat-sahabatnya maka kemudian para sahabat mengatakan ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi' ya Rasulullah Sepertinya nasihat yang agung ini Nasihat tersebut Seolah-olah nasihat Seperti orang yang mau berpisah dengan teman-temannya Dengan sahabat-sahabatnya dengan saudara-saudaranya Fa'usina Oleh karena itu Ya Rasulullah Sebelum engkau meninggalkan kami Berikanlah kami wasiat Para sahabat meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam wasiat yang dengan wasiat tersebut mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tentunya seorang yang meninggal sebelum dia meninggal tentunya akan memberikan nasihat dengan nasihat yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting. Dan nasihat ini merupakan perkara yang agung Bahkan yang paling agung Dari perkara-perkara yang disebutkan Di dalam Al-Quran Dan dalam sunnah Rasulullah Alayhi salatu wasalam Apa nasihat tersebut Yang diberikan oleh Nabi Nasihat yang agung Sebelum beliau Sallallahu alaihi wasallam meninggal Maka beliau memberikan Tiga wasiat Wasiat yang pertama Usikum bitakallah Aku wasiatkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku bintang. pemimpin kalian adalah seorang budak Habasyi. Kemudian nasihat yang ketiga. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayarakhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajib. wasiat yang ketiga Barang siapa Yang masih hidup Sepeninggalku Maka sungguh dia akan mendapatkan perpecahan yang luar biasa Yang terjadi di umat Islam oleh karena itu ketika terjadi perpecahan-perpecahan yang ada Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam umat Islam alaikum bisunnati aku perintahkan kepada kalian untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dengan tuntunanku dan tuntunan bimbingan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin para khalifah-khalifah yang empat Abu Bakar Umar Uthman dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum Abdu alaiha bin nawajid Gigitlah sunahku Dan sunnah mereka dengan gigi geraham kalian Wa iyakum wa muhdathati al-umur Waspadalah kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama Karena sungguhnya perkara-perkara baru dalam agama Merupakan bentuk kesesatan Di dalam riwayat, riwayat yang lainnya Dan setiap kesesatan itu Tempatnya berada di dalam neraka Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bahas satu persatu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, faedah yang pertama bisa petik dari hadis ini adalah masyru'iyatil mau'izah. Disyariatkan untuk kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa memberikan nasihat dan peringatan kepada saudara-saudaranya. Terkhusus bagi orang yang mau pergi atau orang-orang yang mau meninggal. Sungguh kaum muslimin rahiman rahimakumullah mau'idah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah An-Nisa ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'idhum wa kullakum fi anfusihim qawlan baligha wa'idhum berikanlah mereka mauidhah berikanlah mereka nasihat wahai Muhammad wa kullakum fi anfusihim qawlan baligha dan katakanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang bisa menyentuh hati mereka menggugah hati-hati mereka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi untuk senantiasa memberikan peringatan dan mau'idhah nasihat kepada umat-umatnya. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Berikanlah dakwah di jalan Rabbmu wahai Muhammad bil hikmah dengan hikmah dengan bijak wal mau'izatil hasanah dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dua ayat ini tentang syariat untuk kita senantiasa memberikan mau'idah, peringatan dan nasihat. Di dalam surah Al dhariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, nasihat karena semuanya nasihat itu bermanfaat, berfaedah bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah semuanya nasihat itu sangat penting dan sangat dibutuhkan kepada saudara-saudara kita terkhusus mereka-mereka yang lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'la bahwasanya manusia terbagi menjadi dua golongan ketika dia diberikan nasihat. Manusia setelah diberikan nasihat maka akan terpecah mereka menjadi dua golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dzakir fa inna fa inna wa dzakir fa inna ba'da dzikra sayadzakkaru yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini wadzakkir inna fa'ati dzikra berikanlah nasihat wahai Muhammad karena sungguhnya peringatan itu nasihat itu bermanfaat berfaedah untuk siapa dzakaru may yakhsha dengan nasihat itu maka Pak, golongan yang pertama akan segera ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Wa yatajannabul asyqa dan golongan yang kedua akan berpaling dan akan menjauh dari nasihat-nasihat tersebut. Luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya manusia ketika setelah mendapatkan nasihat maka mereka terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang takut dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala segera sadar bahwasanya telah banyak ternyata dia lalai dari perintah-perintah Allah dan telah banyak bermaksiat bergelimang dengan dosa-dosa sehingga kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongannya kedua wa yatajannabul asqa. Golongan yang berpaling itu golongan orang yang celaka, yang menjauh dan berpaling dari peringatan alladhi yaslan naral kubra dan golongan ini tempat tinggalnya adalah di neraka al kubra di neraka yang besar neraka yang agung yaitu neraka yang tidak ada kehidupan dan kematian artinya kehidupan yang mengembirakan menyenangkan dan tidak ada kematian sehingga mereka bisa beristirahat dari adab Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin rahiman rahimakumullah inilah Faedah yang pertama, syariat untuk kita memberikan mawaidah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan fabarakallahu fikum tugas kita sebagai setiap muslim adalah memberikan nasihat. Adapun setelah diberikan nasihat dia menerima alhamdulillah dan apabila dia menolak dan berpaling maka tidak ada kewajiban kita kecuali memberikan nasihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Semua engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah dan taufik, mengharuskan orang itu bisa menerima nasihatmu. Cukup tugasmu dalam memberikan nasihat, adapun memberikan hidayah dan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fabarakallahu fikum ikhwani fillah rahimakumullah. ketika kita memberikan nasihat maka ketika orang itu berpaling maka sungguh janganlah membuat kamu bersedih karena tugas kita sebagai setiap muslim adalah cuma memberikan nasihat dan peringatan adapun selebihnya maka sungguhnya itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala kemudian fa barakallahu fikum faedah yang kedua bahwasanya Inna min sifatil mu'minin 'inda sama'il الموعدة al-buka' wal khauf. Faedah yang kedua dari hadis Al-Irbab bin bahwasanya di antara tanda-tanda sifat-sifat orang yang beriman ketika mendengar nasihat maka memiliki dua sifat. Al-buka wal khauf. Dia menangis dan hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda-tanda iman seorang yang sempurna. Ketika mereka peringatan dan nasihat, maka bergetar hatinya dan mengucurkan air mata dari mata-mata mereka. Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan bahwasanya hadani al-wasfan bihima madahallahu al-mu'minin 'inda sama'i dzikr. Dua sifat ini kata Ibnu Rajab merupakan sifat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan nasihat. Di antaranya adalah surah An-Nahl ayat Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum Wa idza tulat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ini sifat yang pertama. Orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan nasihat peringatan wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tulat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka semakin bertambah iman-iman mereka. Ini sifat yang pertama. Seorang mukmin yang sempurna ketika diberikan peringatan dari ayat-ayat Allah maka bergetar hatinya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang kedua adalah Al-Maidah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala beriman wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu al haq Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa idha sami'u ma unzila ila rasul apabila mereka orang-orang yang beriman mendengarkan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i engkau melihat pada mata-mata mereka mengucurkan air mata mimma arafu al haq disebabkan karena barakallahu fikum mereka mengatai al-haq pengetahuan mereka tentang kebenaran yang sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini barakallahu fikum seorang mukmin yang sejati seorang mukmin yang sempurna memiliki dua sifat ini apakah dua sifat ini ada pada diri kita kaum mukminin kaum muslimin ketika kita dibacakan ayat-ayat Allah kemudian bergetar hati kita. Apakah ketika dibacakan nasihat-nasihat dari Allah dan juga Rasulullah alaihi salatu wasalam barakallahu fikum bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sampai meneteskan air mata karena barakallahu fikum takutnya kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada dua sifat ini pada diri kita luar biasa, berbahagialah wahai orang tersebut yang memiliki dua sifat yang sempurna yang menunjukkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan hidayah untuk bisa memiliki hati-hati yang lembut Hati-hati senantiasa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan peringatan-peringatan dan mata-mata yang selalu menangis ketakutan ketika mendengarkan ayat-ayat tersebut. Sungguh fabarakallahu fikum menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu ibadah yang agung yang dimana memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa di mana Rasul alaihi bersabda, "Ainan la tamussuhuma an-naru." Dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainau baka min khasyatillah. Ainik bakat min khasyatillah, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa ainun batat tahrusu fi sabilillah dan mata yang digunakan untuk berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan negeri-negeri Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwasanya orang-orang yang senantiasa menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dirinya tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Dan bukan cuma itu saja, Orang-orang yang senantiasa takut dan tunduk sampai menangis air matanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia naungan di hari kiamat ketika matahari didekatkan di kepala-kepala kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." Bahwasanya di nanti pada hari kiamat akan ada tujuh golongan yang akan mendapatkan payungan, naungan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala dari teriknya panas matahari yang didekatkan di, di atas kepala-kepala mereka. Di antaranya adalah rajulun dzakarallahu khalian fadabat aina. Seorang yang dia berpikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil mengucurkan air mata karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Keutamaan yang kedua dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang ketiga dari menangis karena Allah adalah menangis ketakutan merupakan sifat-sifat dari para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Rasulullah SAW suatu ketika bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, Beliau mengatakan la ta'lamuna ma'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Fa ghatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhakum wa lahum khanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya wahai para sahabatku, la ta'lamuna ma'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Duhai seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa yang ada di sisi Allah, tentang janahnya, tentang ngerinya neraka. La dahikum qalila wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Barusan aku mendengar batu jatuh dari atas sampai ke dasar bumi baru sampai setelah 500 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya betapa dalamnya neraka jahanam. Neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka orang yang durhaka kepada Allah. Kalau seandainya kalian bisa mendengar dan mengetahui apa yang telah aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Oleh karena itu kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah Ketika mendengar hal tersebut maka para sahabat langsung menundukkan wajah-wajah mereka dan menunduk menutup wajah-wajah mereka sambil menangis terisak-isak karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah dari apa yang disebutkan oleh Al-Abbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam mendapatkan nasihat maka berkatalah hati-hati mereka dan kemudian meneteslah mengucurlah air mata-air mata mereka disebabkan takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabarakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk memberikan nasihat. Karena para sahabat sudah merasa ternyata waktu ajal Nabi alaihi salatu wasallam sudah mulai dekat. Maka para sahabat tabarakallahu fikum Yang menunjukkan faedah yang ketiga adalah hirsus sahabah alal maw'idah. Semangatnya para sahabat untuk mendapatkan nasihat, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat semangat dan terasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala maka Nabi berikan tiga wasiat yang agung. Tiga wasiat yang agung yang harus dicerna dan dipahami serta dihayati oleh umatnya. Karena tiga wasiat ini merupakan tanda-tanda dari mukjizatnya Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya sepeninggal Nabi akan terjadi krisis tiga hal ini yang akan menimpa umat Islam. Wasiat yang pertama adalah agar umat Islam senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama. Dan takwa ini kaum muslimin yang sudah kita hafal dan telah kita pahami bahwasanya at-taqwa huwa imtithalu awamirih wajtinabu nawahi. Apa itu takwa? Yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang sudah dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwasanya takwa adalah menjalankan, menunaikan, mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam dan kepada seluruh manusia adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok dasar pertama dakwah salafiyah. Dakwah Rasulullah alaihi wasallam adalah meneriakan, menyerukan agar kaum muslimin dan manusia secara umum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. dan takwa dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan perintah yang paling agung dari perintah-perintah yang lainnya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan Al-Qur'an dari awal dan di akhir semuanya berisi dengan tauhid. Allah membuka Al-Quran dengan Tauhid dan menutup Al-Quran dengan Tauhid. Luar biasa. Menunjukkan bahwasanya perkara Tauhid adalah perkara yang agung. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Iyaka na'budu wa Iya iyaka nasta'in. Memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Yang disebut dalam Al-Qur'an adalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat-salat mereka untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. At-tauhid merupakan tanda-tanda ketakwaan seseorang. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah masuk perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah perintah tauhid. Kalau kita perhatikan dari Al-Quran dari awal sampai akhir, maka didapatkan kalimat fi'il amr. Perintah yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran adalah perintah tauhid. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Wahai seluruh manusia, U'budu, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar dengan itu akan tercipta ketakwaan pada diri-diri kalian sehingga kalau fikum apabila ada muslim kok kemudian masih ada yang menyekutukan Allah masih meminta kepada selain Allah luar biasa ketika sholat dia mengucapkan iya iyyaka na'budu wa karena nasta'in. Ketika salat dia membaca hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau lah ya aku memohon pertolongan. Ini maknanya. Subhanallah tiba-tiba anaknya kecelakaan, anaknya sakit atau dirinya ketimbang musibah. Kita lihat secara umum di zaman sekarang kaum muslimin lebih banyak lari kepada paranormal, kepada para dukun-dukun untuk meminta pertolongan. Ini keadaan manusia di zaman sekarang. Secara umum kalau kita perhatikan secara jujur, kebanyakan kaum muslimin ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan petaka, mereka lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam salat mereka mereka mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini fabarakallahu merupakan krisis yang menimpa umat Islam sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam krisis ketakwaan. Makanya tidak heran Nabi alaihi salatu wasallam mengedepankan Perkara yang pertama dalam wasiat perkara untuk bertakwa. Karena Nabi sudah mendapatkan khabar dari Allah bahwasanya nanti wahai Muhammad sepertiga engkau meninggal maka krisis yang paling besar menimpa umat Islam adalah krisis ketakwaan. Betapa banyak kaum muslimin meninggalkan perintah-perintah Allah. Rukun Islam yang pertama sudah ditinggalkan, apalagi rukun Islam yang selanjutnya. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi kenyataannya kaum muslimin masih bersaksi bahwa bahwasanya dukun itu bisa memberikan kesembuhan. Dukun ini bisa bisa menyembuhkan pertolongan, dukun ini bisa menyembuhkan, bisa mengangkat bala atau musibah yang menimpa menimpa dirinya. Inilah krisis ketakwaan yang sekarang menimpa kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi mengedepankan nasihat yang pertama adalah nasihat tentang ketakwaan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah diberitakan oleh Allah bahwasanya krisis yang paling besar akan menimpa umat Islam adalah krisis ketakwaan. Kita lihat kaum muslimin bahwasanya perkara yang paling agung Perintah yang paling agung adalah perintah tauhid. Allah menutup Al-Quran juga dengan tauhid. Qut a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Disebutkan bahasanya Rabb manusia adalah Allah yang menguasai alam semesta, menguasai manusia adalah Allah. Inilah tauhid. Bahkan Allah mengatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah Allah, yang maha ahad. Tapi saya ini sayang kaum muslimin tidak bisa mengamalkan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan di antara faktor yang terbesar karena jauhnya mereka dari Al-Quran. Al-Quran hanya dibaca setiap Jumatan atau setiap 40 atau 70 atau 1000 hari saja itu pun cuma surat Yasin saja yang dibaca. Al-Quran yang lainnya nggak dibaca, maka tidak heran kalau mereka betul jauh dari bimbingan Al-Quran. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahun rahimakumullah, Al-Quran itu bukan dibaca ketika cuma tujuh hari, empat puluh hari, atau seribu hari, bukan. Tetapi kalau fikum Al-Quran dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca setiap harinya. Bahkan fabarakallahu fikum di dalam hari kiamat nanti tingginya derajat seseorang, tingginya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tingginya jannahnya di sisi Allah adalah ketika dia membanyak membaca Al-Qur'an. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat diseru kepada mereka-mereka yang yang suka membaca Al-Qur'an, "Iqra'" wartaqa warattil kama kunta fid dunya turattil kama qala Rasulullah alaihi salatu wasallam perhatikan kaum muslimin pada hari kiamat akan diseru kepada mereka-mereka yang giat membaca Al-Qur'an dengan seruan ekro, wartaqi bacalah dan terus kamu naik dengan mendendangkan dengan melakukan Al-Qur'an dengan tertil sesuai dengan tajwid sebagaimana kalian dahulu membacanya di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sungguhnya derajatmu yang terakhir nanti di ayat yang terakhir yang kau baca. Semakin kata para ulama, semakin banyak kita membaca Al-Qur'an, semakin tinggi pula derajat kita si Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Al-Qur'an menjadi barometer tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin banyak orang itu membaca Al-Qur'an, semakin tinggi pula derajat dia. Kenapa? Allah mengatakan baca dan terus naik, naik ke jannah. Karena semuanya, Pak, tingginya derajatmu, tingginya kedudukanmu di sisi Allah adalah ketika di akhir ayat yang sering kamu baca. Apa di akhir ayat yang kamu baca. Sehingga kaum muslimin rahimah dan rahimakumullah, inilah Al-Qur'an yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi akan menjadi syafaat memberi syafaat kepada mereka-mereka yang gemar membaca Al-Qur'an terlebih bisa menghayatinya dan kemudian bisa mengamalkannya kaum muslimin rahimahin rahimakumullah inilah krisis yang pertama yang akan menimpa umat Islam adalah krisis ketakwaan Tahu banyak kaum muslimin meninggalkan tauhid justru malah bergelimang dengan kesyirikan-kesyirikan dan kemudian fabar kalaufikum meninggalkan rukun yang kedua, meninggalkan sholat betapa banyak kaum muslimin jauh dari namanya sholat lima waktu. Dan ini merupakan fenomena yang sangat menyedihkan, kenyataan yang sangat menyedihkan yang menimpa umat Islam. Jauhnya mereka dari tauhid, lebih-lebih lagi jauhnya mereka dari sholat lima waktu yang fabar kalaufikum harus kerjakan setiap lima waktunya. Kalau muslimin rahiman rahimakumullah inilah wasiat yang pertama. Wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa merupakan wasiat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah berfirman wa laqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Sungguh telah kuwasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum engkau wahai Muhammad dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Dengan takwa inilah yang membuat Islam di zaman Nabi alaihi jaya. Dengan takwa inilah yang menjadikan para sahabat bisa menguasai dua per tiga dunia. Luar biasa. Kalau diukur dengan kacamata kecanggihan senjata dan perlengkapan senjata. Para sahabat gak punya apa-apa dibandingkan dengan Persia dan Romawi. Negara didaya di zaman itu, namun semuanya bisa tunduk dan patuh dan terhina di kaki kaki kaum muslimin ketika ketakwaan selalu bersama mereka. Oleh karena itu kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah kalau kita ingin Indonesia jaya, negara kita jaya, maka hendaklah setiap kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini akan jaya sebagaimana Islam jaya di zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, maka segala problematika permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan diberikan solusi-solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Setiap orang yang punya ketakwaan dan setiap negeri yang punya takwa, maka setiap ada problem-problem atau permasalahan, maka pasti ya yaj'allahu makhraja. Allah akan memberikan solusi terhadap segala problematika yang dihadapi. Sehingga apabila problem-problem yang ada di Indonesia ini ingin terselesaikan, maka hendaknya pemerintah kita, dai-dainya untuk senantiasa meneriakan kepada kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling tinggi di antara bentuk ketakwaan adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan sekutu-sekutu, kesyirikan-syirikan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dan kemudian senantiasa mengingatkan kaum muslimin untuk senantiasa menegakkan salat karena salat ini merupakan tanda-tanda perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Demikian juga Nabi SAW menasihatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk senantiasa bertakwa dimanapun mereka berada. Nabi SAW berkata kepada Muad, Ittaqillah itu makunta. Wahai Muad, hendaklah kau bertakwa di mana saja kamu berada. Jadi takwa itu kaum muslimin bukan cuma ketika kita di kampung kisar atau ketika di dalam rumah karena ada orang tua atau kan ustadznya kita tetapi takwa itu senantiasa hendaknya menyertai kita dimanapun kita berada. Inilah wasiat yang pertama, wasiat takwa. Dan wasiat ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang Yahudi, "Am kuntum syuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun Hai orang Yahudi apakah kamu hadir di saat Yakub sebelum meninggal sebelum kematian menjemput beliau dia mengatakan kepada anak-anaknya kepada cucu-cucunya mengatakan mata abuduna min ba'di wahai anak-anakku apa yang kalian sembah setelah aku meninggal luar biasa wasiat kepada putra-putranya untuk mengerikan ujian ingin mengetahui agar dia tenang ketika meninggalkan putra-putranya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mata abuduna min ba'di wahai anakku kalau bapak meninggal mata abuduna min ba'di apa yang kamu sembah nak? Apakah kalian tetap bertakwa kepada Allah, tetap menyembah Allah, ataukah kalian akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa. Wasiat yang agung seorang ayah kepada putra-putranya. Sebagaimana Rasul alaihi wasallam kepada umat-umatnya. Apakah hal yang seperti ini pernah kita ucapkan kepada anak kita? Nak, kalau bapak meninggal, kira-kira apakah kamu masih ngaji? masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah apa tidak? Pernahkah kalimat itu terucapkan dari lesan-lesan kita? Tentunya kalau kita perhatikan mayoritas kaum muslimin jauh dari wasiat yang seperti ini. Pikirannya cuma dunia dan dunia. Nah, kalau bapak mati, kira-kira kamu mau jadi apa? Jadi dokter atau jadi insinyur? Atau jadi pedagang? Nah, kalau banyak bapak mati, kamu mau makan apa, nak? Nah, kalau bapak mati, nanti kamu hidup sama siapa, nak? Bapak sedih bingung, kamu mau sama siapa? Luar biasa. Inilah kebanyakan yang menimpa kaum muslimin. Lebih cinta dan perhatian dengan dunia daripada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah mereka. Kemudian wasiat yang kedua adalah wasiat wujud sam' wa ta'ah. Nabi alaihi wasallam Memberikan wasiat yang kedua setelah takwa adalah wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Luar biasa. Kenapa kok bisa di antara wasiat dari Nabi kok kita harus taat dan mendengar kepada pemerintah-pemerintah kita? Karena Nabi sekali lagi sudah dikhabarkan oleh Allah bahwasanya wahai Muhammad sepeninggal kamu maka apa yang yang terjadi yang akan terjadi pada umatmu adalah banyak dari kaum muslimin suka memberontak kepada pemerintahnya. Sepeninggal Nabi akan ada krisis kepercayaan kepada pemerintah-pemerintah mereka. Sehingga sebelum beliau meninggal diwanti-wanti di antara wasiatku yang kedua wahai sahabatku wahai umatku wajib bagi kalian, bagi kalian mendengar dan taat kepada pemerintah-pemerintah kalian as-sam'u wa ta'ah Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah, seorang budak Ethiopia yang buruk, yang mungkin kastanya lebih rendah daripada kalian. Inilah wasiat yang kedua wajib bagi kita kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Karena sesungguhnya Fabarakallahu fikum Kata Ibnu Rajab rahimahullah taala bahwasanya mendengar dan taat kepada pemerintah kita merupakan sebab-sebab kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita bisa tenang, aman. Kenapa? Karena tidak ada demonstrasi, tidak ada huru-hara. Di sana-sana semuanya kaum muslimin sibuk dan urusannya masing-masing. Ya, tenang. Aman. Tidak ada namanya kekacauan. Kemana-mana bisa tenang ini kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang, bisa mengumandangkan azan luar biasa alhamdulillah. Negara kita negara kaum negara Islam, negara kaum muslimin, daulah Islam. Itu negara yang ditegakkan padanya syariat Islam. Masih bisa sholat, masih bisa mengumandangkan azan dengan lantangnya, masih bisa memberikan pengajian-pengajian, masih bisa memberikan dakwah, selebaran majalah, dan buletin-buletin yang ada luar biasa. Semuanya telah diizinkan oleh pemerintah kita. Kurang apa lagi? Dan ini merupakan apa? Yang paling terpenting adalah kita diberikan keluasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah wasit kepada wasit yang kedua wasiat baginda Rasul alaihi salatu wasallam adalah wajib bagi kita untuk mendengar dan taat. Kita baca wasiat dari para ulama kita tentang hikmah kita mendengar dan taat kepada pemerintah kita. Pengarah Abu Bansarah As-Sarh Abu yang mengatakan wa maluzumu ta'atihim iwa injaru falianna yatarattab 'ala al-khuruj 'an ta'atihim min al-mafasid ad'af ma yahsul min jawrihim bal fi as-sabr 'ala jawrihim takfiru sayiat wa mudha'afah al-ujur fa inna Allah ta'ala ما سلفه علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من jaza العمل Kata beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya adapun untuk kita senantiasa mentaati pemerintah-pemerintah kita meskipun pemerintah kita berbuat kejahatan, berbuat kezaliman, berbuat aniaya, maka sungguh apabila kaum muslimin senantiasa taat kepada pemerintah kita, maka akan dihasilkan padanya barakallahu fikum kerusakan-kerusakan yang lebih. Fali anu yatarab ala khuruj kenapa? Karena apabila kaum muslimin sudah hilang ketaatannya kepada pemerintahnya, memberontak, demonstrasi, kudeta, menggulingkan kekuasaan, maka kata para ulama, sungguh apabila kita telah hilang mendengar dan taat kita kepada pemerintah kita, maka efek negatif dari hal itu adalah kerusakan-kerusakan yang berlipat ganda ketimbang kerusakan yang timbul dari pemerintah yang jahat dan kita diam padanya. Ketika kita diam, ketika pemerintah jahat menganiaya kita, kita diam dan bersabar, maka itu lebih mending daripada ketika kita memberontak Kemudian terjadilah berontak yang luar biasa, akhirnya pemerintah gak terima, punya kekuatan, menggunakan aparatnya untuk menghabisi kaum muslimin, tentunya Pak, kerusakannya lebih besar dan berlipat ganda. Dan perhatikan, darahnya kaum muslimin satu saja, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata para ulama wasanya darah kaum muslimin satu saja, itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Lebih mahal daripada Indonesia darah satu kaum muslimin. Makanya hendaklah kita betul-betul jaga kehormatan darah-darah kaum muslimin jangan sampai tertumpahkan gara-gara emosi mengerahkan mereka untuk demonstrasi dan menggulingkan kekuasaan pemerintahnya. Jadi barakallahu ketika kaum muslimin memberontak maka kerusakan kerusakannya lebih parah, lebih dahsyat, lebih besar ketika ketimbang mereka ketika diam dengan kejahatan-kejahatan pemerintah mereka. Dan justru kata para ulama, sabarnya kaum muslimin dalam menghadapi kejahatan pemerintah akan menghapus dosa-dosa mereka. Luar biasa. Kesabarannya kaum muslimin diam dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Barakah itu lebih baik. Kenapa? Dengan kesabaran itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan akan melipat gandakan pahala-pahala kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ma yuwaffas sabirum ajram bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan melipat gandakan balasan pahala untuk orang-orang yang bersabar ajrahum pahala mereka berlipat ganda tanpa adanya batasan. Luar biasa. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah apabila kita mendapatkan pemerintah yang jahat, yang zalim, diktator suka mengambil hartanya kaum muslimin, isbiru. Bersabar karena kesabaranmu akan menghapus dosa-dosamu dan akan melipat gandakan pahala-pahalamu. Kemudian fabarakallahu fikum kata para ulama lianna madza fa inna wa ta'ala masalatahum alaina illa li fasadi amalina. Sesungguhnya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pemerintah kau berbuat jahat atas kita tidaklah lain disebabkan karena perbuatan-perbuatan kita. Jadi baik buruknya pemerintah itu adalah karena faktor buruknya rakyatnya. Baik buruknya pemerintah adalah merupakan faktor akibat dari baik buruknya rakyatnya. Kalau seandainya rakyat yang baik, rakyat bertakwa akan menghasilkan pemimpin yang bertakwa. Dan sebaliknya kalau rakyatnya bobrok, rakyatnya tidak bertakwa, maka tentunya akan menghasilkan pemerintah yang tidak bertakwa. Kenapa? Karena yang memilih pemerintah ya pak rakyatnya. Sehingga baik buruknya pemerintah adalah tergantung baik buruknya rakyatnya. Sehingga ketika kamu wahai kaum muslimin, wahai rakyat, apabila kamu mencela pemerintah kalian, maka tidak langsung kan telah mencela diri, diri kalian sendiri. Kenapa? Karena pemerintah diangkat dari rakyat. Sehingga al jaza min jisi al amal. Balasan itu, hukuman itu ya selevel setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga kaum muslim rahiman rahimakumullah, mari kita introspeksi Ya kenapa pemerintah kita seperti ini mumamanya? Ya tidaklah lain disebabkan karena dosa-dosa kita sebagai rakyat. Banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkan. Coba kalau setiap manusia sibuk dengan amalan-amalannya, masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada namanya kezaliman. Tidak ada namanya penganiayaan pada pemerintah pada dari pemerintah kepada rakyatnya, tidak akan pernah. Justru dengan adanya demonstrasi, huru-hara, justru akan membuat emosi pemerintah, justru akan membuat eh, perekonomian semakin anjlok. Kenapa? Karena mengatasi huru hara, mau tidak mau anggaran pemerintah turun. Yang harusnya anggaran ini dibu apa, untuk membantu para petani, anggaran ini digunakan untuk apa? Untuk membantu para fakir miskin, gara-gara ada demonstrasi digunakan untuk apa? Pengamanan. Miliaran habis untuk apa? Urusi demonstrasi. Miliaran dikeluarkan untuk menangani terorisme. Miliaran dikeluarkan untuk menangani segala kekacauan. Kalau seandainya tidak ada kekacauan, tidak ada teroris, tidak ada demonstrasi, maka apa? Anggaran negara akan disalurkan kepada rakyat-rakyatnya. Dan dengan itulah akan makmur satu negara. Tetapi kalau sebaliknya, rakyatnya senangnya demonstrasi, memberontak, timbul terorisme di mana-mana, maka anggarannya ayat bukan untuk rakyat, tapi sibuk untuk mengatasi kekacauan-kekacauan yang ada. Dan inilah kenyataannya. Sehingga kaum muslimin nur rahimah mari kita introspeksi diri. Oleh karena itu, apa yang dibimbing oleh Nabi alaihi wasallam ketika kita mendapatkan pemerintah yang jahat, kata Nabi, "Man arada an yansah li sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah walakin liyakhud bi fal yakhlu bihi wa in sami'a faqad fa in sami'a fadhaka wa in lam yasma faqad adama alaihi atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam kata Nabi barang siapa yang ingin menasihati pemerintahnya iya karena melihat pemerintah ada berbuat sesuatu yang zalim atau perbuatan sesuatu yang tidak pantas maka kata Nabi segera fala yubdi alaniyah jangan diumbar dengan ya suara-suara di mimbar-mimbar. Fala yubdilau alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintahnya maka jangan ditampakkan di mimbar-mimbar di depan umum kata Nabi. Jangan. Walakin liyaqud bihi biyadih. Akan tetapi ambil tangannya, nasihati wal lebih berduaan dengan pemerintahnya. Ini bimbingan Islam. Kalau kamu ingin menasihati pemerintah, jangan disebutkan nasihat itu di depan rakyat. Kenapa? Karena hasilnya provokasi, emosi, ya, anarkis pada rakyat yang mendengar nasihat-nasihat kita atau peringatan kita kepada pemerintah kita. Sehingga kata Nabi, kalau ingin menasihati maka ambil tangannya. Nasihati empat mata. Dan apabila pemerintah kita mendengar, alhamdulillah, itulah yang kita inginkan kata Nabi. Kalau seandainya pemerintah mendengar, alhamdulillah, itulah yang kita inginkan. inginkan. Namun jika sebaliknya pemerintah tidak mau mendengar, bahkan malah cuek kepada apa yang telah kita sebutkan, fakat ada ma'alaih. Maka sungguh dia telah menunaikan tugasnya sebagai seorang muslim. Selebihnya itu urusan pemerintah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah pemerintah setiap pemimpin akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini fabarakallahu wasiat Nabi yang kedua. Wajib untuk taat mendengar kepada pemerintah-pemerintah mereka. Dan mendengar data ini adalah di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan, bukan di dalam kemaksiatan. Nabi alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita tentang bagaimana kita bermuamalah dengan pemerintah kita yang jahat. Apabila jahat, kata Nabi, "Man ra'a min amirihi syai'an yukrihu falyasbir." Fa inna man faraqal jama'a shibran famata maitatul jahiliyah. Kata Nabi alaihi wasallam, barang siapa yang melihat ada perkara-perkara yang dia benci pada pemerintah-pemerintahnya, falyasbir. Maka bersabarlah Barang siapa yang memberontak kepada pemerintahnya, maka apabila dia mati dalam keadaan demonstrasi, menggulingkan, mengkudeta, mati dalam keadaan seperti itu, maka sungguh dia mati dalam keadaan jahiliyah. Luar biasa. Ancaman bagi mereka-mereka yang memberontak. Ya, menggulingkan kekuasaan akhirnya ketika memberontak mati. Maka apa kata Nabi? Dia mati dalam keadaan menjadi bangkainya bangkai orang-orang jahiliyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Man ati fakat ata Allah. Wa man asani fakat asallah. Allah. Wa man ata'a amiri fakat apa Wa man aso amiri fakat asani. Kata Nabi alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang taat kepada Allah, maka dulu barang siapa yang takut kepada man yang fakat apa Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Wa man as wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang dia taat kepada pemerintahnya, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Barang siapa yang durhaka kepada pemerintahnya, maka sungguh dia telah durhaka kepada aku kata Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga tabarakallahu fikum inilah nasihat yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu kepada umatnya. Wasiat yang kedua adalah wasiat mendengar dan taat. Kemudian wasiat yang ketiga adalah wasiat berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Nabi mengkhabarkan bahwasanya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati. Nabi Wasallam mewasiatkan wasiat ini Karena apa? Karena Nabi telah dikhabarkan oleh Allah bahwasanya sepeninggal engkau wahai Muhammad akan terjadi krisis yang kedua menimpa umat Islam. Apa itu? Yaitu krisis kebanyakan kaum muslimin lebih dekat dan berpegang teguh kepada hukum-hukum kafir. Mencontoh budaya-budaya kafir, beribadah dengan ibadahnya orang-orang kafir daripada beribadah, beramal dengan bimbingan dan tuntunan wahai Muhammad. Inilah kenyataannya. Barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perpecahan yang luar biasa. Nah, kita lihat Islam sudah mulai warna-warni. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna putih. Sudah mulai muncul-muncul ruai bibah. Orang-orang yang dungu berbicara tentang masalah agama. Mengatakan kalau kamu berislam, jangan Islamnya Islam Arab Ya, kita cukup dengan Islam Nusantara. Subhanallah. Memisahkan antara Islam kita dan Islam Arab. Bagaimana dengan Al-Quran? Kalau gitu, rubah Al-Quran jangan berbahasa Arab. Rubah nabimu bukan nabi, nabi Arab. Subhanallah, anti Arab. Ada apa dengan Arab? Bukankah Al-Quran berbahasa Arab? Bukan Rasul, bukankah Rasulullah SAW berbahasa orang Arab? Kok kemudian bisa-bisanya memberikan doktrin pada seorang pemimpin? Ya, Pemimpin kelompoknya mengatakan barang siapa yang ingin berislam, janganlah berislam dengan Islam Arab. Luar biasa. Buruk mulutnya. Habib. Betapa bencinya dia kepada Islam. Meskipun dia berjilbab atau berlebarkan dengan Islam. Bahkan fabar kalau fikum di antara tokoh-tokoh kelompok ini mengatakan bahwasanya kalau ingin Indonesia maju, maka buang kurikulum pendidikan agama pada kurikulum bangsa Indonesia. Bayangkan, kalau seandainya Indonesia ingin jaya, makmur seperti Singapura dan negara yang lainnya, maka hilangkan kurikulum apa kurikulum agama di dalam pendidikan-pendidikan sekolah-sekolah kita, maka Indonesia akan jaya. Lihat Islam dipecah belah oleh orang-orang yang bermulut buruk, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kebanyakan kaum muslimin mentokokkan mereka. Dan ini semuanya tidaklah lain karena kerusakan rakyat-rakyatnya yang jauh dari agama sehingga memunculkan pemimpin-pemimpin atau ketua-ketua yang juga jauh dari agama. Oleh karena itu kaum muslim rahimah rahimakumullah, krisis yang menimpa umat Islam adalah krisis perpecahan krisis jauhnya kaum muslimin dari tuntunannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kita lihat salatnya kaum muslimin sudah mulai ikut-ikutan oleh orang-orang kafir. Ibadahnya kaum muslimin, pakaiannya kaum muslimin, muamalahnya kaum muslimin sudah mirip. Bahkan sudah ada sama dengan budayanya orang-orang kafir dan sangat jauh dari bimbingan dan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah inilah tiga wasiat yang agung wasiat Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Sebenarnya pembahasan sangat panjang. Namun inilah kesimpulannya. Nabi SAW sebelum beliau meninggal mewasiatkan tiga wasiat ini. Kenapa? Karena Nabi sudah mengetahui setelah Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya yang akan menimpa umat Islam adalah yang pertama krisis ketakwaan. Sehingga Nabi mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian krisis yang kedua yang akan menimpa umat Islam adalah krisis kepercayaan kepada pemerintahnya. Sehingga Nabi mewasiatkan untuk kepada kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Kemudian krisis yang akan menimpa umat Islam yang ketiga adalah jauhnya kaum muslimin dari bimbingan Rasulullah SAW sehingga beliau mewasiatkan dalam nasihat yang ketiga untuk senantiasa berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah SAW dan bimbingan para sahabat-sahabatnya yang mulia, bimbingannya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman dan Ali bin Abi Thalib. Inilah kaum muslim rahiman wa rahimakumullah. Di antara pokok-pokok dasar dakwah Ahlussunnah berputar pada tiga hal ini. Takwa, mendengar dan taat kepada pemerintah dan barakallahu fikum berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah dan mewaspadai, mewaspadai dari perkara-perkara baru dalam agama. Perkara-perkara agama, perkara baru dalam agama luar biasa. Sudah banyak pertebaran Islam sudah jauh dari bimbingan Nabi. Justru sekarang banyak Islam yang jauh dari bimbingan Nabi. Banyak perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru sudah menyelimuti ya kaum muslimin sehingga kaum muslim betul-betul dalam kesatan yang nyata jauh dari bimbingan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul alaihi wasallam. Dari itu kaum muslimin yang mendengar saat ini, mari kita pahami tiga wasit yang agung ini. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Mari kita amalkan tiga wasiat ini. Kalau ingin keluarga kita jadi keluarga yang harmonis, mari kita was, apa, tegakkan, kita amalkan, tunaikan wasiat ini. Kalau ingin negara kita menjadi negara yang maju, negara yang makmur, negara yang sentosa, negara yang kita harapkan sebagaimana negara-negara Arab Saudi dan yang lainnya, negara yang aman, negara yang makmur, negara yang penuh dan iman dan takwa. Oleh kata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari hiasi diri kita, keluarga kita dan negara kita dengan takwa mendengar dan taat kepada pemerintahnya dan yang ketiga senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wasalam semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa mengamalkan menunaikan wasiat Nabi SAW tiga wasiat yang agung ini semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas tiga wasiat ini tiga wasiat takwa